Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhoi Anda, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Allahumma amin. Insya Allah topik yang akan kita bahas pada sore hari ini masih tentang zakat, yaitu tentang sejarah zakat dan harta yang wajib dizakati. Pertama-tama tentang sejarah zakat. Zakat ini sudah ada sebelum sebelum Islam datang. Zakat, kewajiban mengeluarkan harta. Sehingga kita melihat para nabi itu juga eh, memerintahkan agar eh, umatnya eh, mengeluarkan zakat. Atau bahkan juga para nabi itu sendiri Eh, mengeluarkan zakat. Di antaranya eh, Nabi Ibrahim alaihissalam eh, yang juga memberikan wasiat termasuk putranya Nabi Ishak dan cucunya Nabi Yakub sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 73 waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamassalati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin jadi mereka itu uh, diperintahkan untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Kemudian juga Nabi Ismail dipuji oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 52. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Dan bahwasanya Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk sholat dan membayarkan zakat. Kemudian juga termasuk perjanjian Allah dengan Bani Israel supaya mereka membayar zakat di dalam surat Al-Baqarah 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata jadi di antara perjanjian Allah dengan Bani Israel, di antaranya adalah e, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Kemudian juga ada pula perjanjian Allah dengan Bani Israel di surat lain di Al-Ma'idah 12. Di antara isinya adalah agar supaya mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Demikian pula Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa Al-Masih ketika masih kecil, masih di dalam buayan Nabi Isa berbicara dengan izin Allah sebagaimana di dalam surat Maryam 31 wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya dan eh, Allah itu mewasiatkan kepadaku supaya aku salat dan aku membayar zakat selama aku hidup demikian pula Allah berbicara tentang ahli kitab secara umum di dalam surat Al-Bayyinah ayat 4 sampai 5 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Ya, itu diantara perintah Allah kepada ahli kitab. Yahudi dan Nasrani secara umum mendirikan salat dan membayarkan zakat. Tentu saja yang nomor satu adalah bertauhid beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Dari sini kita melihat betapa pentingnya masalah zakat. Sehingga syariat-syariat terdahulu juga mewajibkan zakat. Dari orang-orang yang kaya membantu orang-orang yang miskin, kaum lemah. Demikian pula di dalam Islam, zakat uh, sangat diperhatikan di dalam Islam. Kita mengenal ada dua fase atau dua periode fase Mekah dan fase Madinah. Di dalam fase Mekah atau Al-Ahdul Makki, itu zakat masih belum diwajibkan. Tapi mereka diperintahkan untuk mempunyai kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada sekitar, membantu anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Selalu diajarkan seperti itu. Anda bisa melihat ayat-ayat yang menganjurkan, ayat-ayat Mekah ya yang menganjurkan supaya membantu fakir miskin, membantu anak yatim, peduli kepada kaum du'afa, orang-orang lemah, memerdekakan budak dan semisalnya. Itu di Quran banyak, silakan Anda lihat di surat Al-Balad. Al-Balad ayat 11 sampai 18. Di surat al duha ayat 9 sampai 10. Di surat Al-Muddathir ayat 43 sampai 44. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 di dalam surat Al-Ma'arij ayat nomor 24, di dalam surat Al-Ma'un ayat nomor 1 sampai 3, di dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7, di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan seterusnya. Itu anjuran-anjuran supaya mereka membayar zakat, supaya, eh, supaya mereka membantu, peduli kepada anak yatim, orang miskin. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala Ah, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum dan seterusnya anjuran-anjuran peduli kepada fakir miskin orang yatim ah, kaum duafa kaum lemah memerdekakan budak dan semisalnya itu ketika fase Mekah masih belum ada kewajiban zakat yang dijelaskan secara terperinci apa saja yang wajib dizakati Eh, batasannya berapa, seperti apa dikeluarkan dan yang lain-lainnya. Baru ketika Al-Ahdul Madani, fase Madinah, eh, mulailah zakat diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ya, jadi bulan Syawal tahun kedua Hijriah diwajibkan. Bukan sekedar anjuran-anjuran saja seperti fase Mekah, tapi ini merupakan rukun Islam tiang penyangga keimanan wajib dikeluarkan zakat seperti wajibnya salat seperti wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan ancaman-ancaman sebagaimana yang kemarin sempat kita singgung di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat nomor 5 fa tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata khallu sabilahum kalau mereka taubat, mereka mendirikan sholat, bayar zakat, maka uh, biarkan perjalanan mereka, beri mereka keamanan. Kemudian di dalam surat At-Taubah pula ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat, mereka mendirikan salat, mereka membayarkan zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Kalau tidak, maka bukan saudara. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah zakat. Yang kemarin sudah kita bahas ya, ancaman orang nggak zakat, nanti hartanya menjadi setrika, disetrikakan di dahinya, lambungnya, punggungnya. Nanti hartanya menjadi ular yang meng, uh, melilit dia, yang dikalungkan kepada dia, mematuk dia, dan seterusnya. Jadi Islam sangat memperhatikan masalah zakat. Yang hikmahnya juga telah kita singgung kemarin. Di antaranya adalah kepedulian antara sesama masyarakat. Supaya harta itu berputar, bukan hanya di orang kaya saja, tapi juga semuanya ikut merasakan. Sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pengganti beliau adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Ternyata pada saat itu ada eh, kaum-kaum yang tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan kami hanya mau bayar zakat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat kami nggak mau bayar zakat. Akhirnya sahabat Abu Bakar uh, memerangi mereka. Mereka diperangi. Dan juga para sahabat semuanya setuju. Diperangi mereka karena nggak mau bayar zakat. Sampai akhirnya pada masa sahabat Abu Bakar ini uh, dikumpulkan zakat. Zakat dikumpulkan, dikumpulkan. Dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Setelah yang berhak menerima itu dapat untuk kecukupan mereka selama satu tahun, maka sisanya itu dimasukkan ke baitul mal, di baitul mal. Untuk apa? Untuk persiapan-persiapan menyebarkan agama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sampai beliau wafat. Sahabat Abu Bakar ini terkenal amanat, benar-benar menunaikan zakat, menunaikan harta umat, baitul mal dengan sebenarnya, dengan sebenarnya. Jadi nggak mau disisakan. Istilahnya kalau zaman sekarang itu nggak dikorupsi, nggak ada korupsi. Jadi harta dikeluarkan, yang berat menerima diberi, rakyat semuanya diberi. Kemudian kalau ada sisa ditaruh di baitul mal, diletakkan di baitul mal. Kemudian dipersiapkan untuk visabilillah, untuk jihad dan yang lainnya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sempat ditanya, "Wahai sahabat Abu Bakar, kenapa uh, gudang tempatnya harta-harta zakat itu kok tidak Anda kok tidak Anda uh, tempatkan di sana penjaga?" Istilahnya kok nggak ada satpamnya itu loh, nggak ada satpamnya. Kenapa? Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada, yang perlu ditakutkan. Kenapa harus ada penjaga? Harus ada satpam, harus ada tentara yang jaga. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Lalu beliau ditanya, kenapa kok nggak ada yang ditakutkan? Kata sahabat Abu Bakar, kan sudah saya gembok, alaihi kuflun. Kan sudah saya gembok, sudah saya gembok, sudah rapat itu, nggak nggak nggak ada apa-apa aman. Ternyata eh, setelah beliau wafat eh, di diperiksa apa namanya tempatnya Baitul Mal itu uh, tempat penyimpanan harta-harta Baitul Mal ternyata nggak ada isinya. nggak ada isinya. Isinya itu habis oleh beliau benar-benar telah dibagikan kepada yang berhak, tidak disisakan. Benar-benar untuk umat dari rakyat untuk rakyat, tidak korupsi sepeser pun, satu rupiah pun. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat rahimahullah rahimakallah ya Abu Bakar wa radhiyallahu anka ya Abu Bakar ya Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati Anda wahai khalifah Rasulullah. Semoga Allah meridai Anda wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Anda benar-benar amanat menunaikan hak-hak rakyat. Anda benar-benar uh, tidak berkhianat. Anda menunaikan sebagaimana mestinya. Anda meniru kekasih Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat. Lalu beliau diganti oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjuang luar biasa. Islam tersebar kemana-mana. Dan benar-benar uh, Baitul Mal mendapat harta yang sangat banyak dari zakat dan yang lainnya. Dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian juga dari penaklukan-penaklukan, ekspansi-ekspansi, kemenangan-kemenangan, harta menjadi banyak. Dibagikan kepada yang berhak menerimanya, delapan golongan dibagi semuanya. Setelah delapan golongan itu oh, mendapatkan harta itu, kemudian sisanya dimasukkan di Baitul Mal. Sisanya dimasukkan di Baitul Mal untuk kemaslahatan-kemaslahatan Islam wal muslimin. Kemaslahatan Islam wal muslimin dan beliau benar-benar menunaikan dengan amanat. Beliau menunaikan dengan amanat. Bahkan ketika beliau melihat harta yang banyak ya, harta zakat yang terkumpul sangat banyak, kemudian juga harta-harta yang lain dari harta rampasan perang atau yang lainnya, banyak dapatkan. Beliau Amirul Mukminin Abu Bakar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan sifat zuhudnya, dengan sifat sederhananya, apa adanya. Subhanallah. Ketika datang harta yang banyak, beliau menangis, beliau menangis. Lalu beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, hada yaumu farah wa hada yaumu surur." Wahai Amirul Mukminin, ini hari kemenangan Islam, Islam jaya, Islam kaya, berhasil menaklukkan banyak negeri. Ini hari kesenangan, ini hari bahagia. Kenapa Anda kok menangis? Lalu beliau mengatakan, ajal, walakin lam yu'ta hadha qaumun qat illa awratahumul adawat wal baghdha. Kata beliau, iya memang benar. Ini adalah hari kesenangan, hari sukacita. Tapi adalah satu kaum yang datang kepada mereka harta seperti ini melainkan akan timbul di antara mereka saling permusuhan dan saling benci. Subhanallah. Alangkah tajam firasat Anda, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Anda punya firasat yang tajam. Memang benar, dahulu ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta tidak banyak, semuanya rukun, damai, selamat, sejahtera. Ketika mendapat penaklukan-penaklukan tambah kaya, yang timbul adalah permusuhan dan kebencian. Namun demikian beliau menunaikan amanat dengan baik. Beliau tetap hidup zuhud, hidup apa adanya. Sampai akhirnya beliau terbunuh melalui tangan uh, Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat masyhur, kata beliau, Rahimallahu Abu Bakar, laqad at'aba man ba'dahu. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq karena dia telah membuat payah orang yang setelahnya. Artinya sahabat Abu Bakar demikian hebat memperjuangkan umat. Sehingga pemimpin yang setelahnya itu payah kalau harus niru Abu Bakar. Adapun kita, maka kita semua mengatakan, Rahimakallah ya Umar, lakot, ab'ab, laqad ad'abta kulla hakimin muslimin ya'ti min ba'dik. Semoga Allah merahmatimu wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Engkau telah membuat capek semua penguasa muslim yang datang setelahmu. Mereka nggak mungkin bisa meniru Anda. Anda demikian adil. Anda demikian amanat. Tidak korupsi. Satu peser pun nggak ada korupsi. Beliau wafat. Rahimakallah wa radiyallahu anka ya amiral mu'minin. Semoga Allah merahmatimu dan Allah meridaimu, Hamirul Mu'minin, Umar bin Khattab. Kemudian beliau diganti oleh Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau juga melaksanakan sebagaimana para pendahulunya menarik zakat, mengirimkan para pegawai, para petugas untuk narik zakat. Zakat dikumpulkan semuanya, lalu dibagikan dengan penuh amanat, dengan penuh amanat. Dan beliau terkenal orang yang dermawan, orang yang loman. Sebelum beliau jadi khalifah, beliau dikenal dengan orang yang kaya raya pada masa jahiliyah beliau kaya raya. Pada masa Islam beliau kaya raya. Dan beliau terkenal dengan kedermawanannya. Memberi makan orang yang membutuhkan makan. Dan siapapun yang masuk rumahnya dijamu dengan jamuan-jamuan yang mereka inginkan. Apalagi ketika beliau jadi khalifah. Beliau tambah loman, tambah dermawan. Harta hasil zakat beliau kumpulkan. Diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah semua yang berhak menerima itu mendapatkan ada sisa, maka ditempatkan di Baitul Mal. Ditempatkan di Baitul Mal untuk apa? Untuk maslahat Islam wal muslimin dan juga untuk memakmurkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau mengangkat sahabat Zaid bin Thabit untuk menjaga Baitul Mal. Untuk menjaga Baitul Mal dan untuk uh, memprogram apa saja program-program yang baik dari Baitul Mal untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Di antaranya untuk memakmurkan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Sampai sahabat Uthman dibunuh dengan cara yang dolim. Sahabat Uthman bin Affan, Dunnurain, wal Hijratain yang mempunyai dua cahaya karena menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu meninggal, yang satunya lagi Ah, Ruqayyah dan Ummu Kalthum dan beliau juga mempunyai dua hijrah. Pernah hijrah ke Habasyah, Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Beliau meninggal dunia rahimakallah wa radhiyallahu anka ya Uthman. Allah meridaimu, Allah menyayangimu wahai Uthman. Kemudian beliau diganti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Amirul Mu'minin. Beliau juga melaksanakan sebagaimana para pendahulunya mengumpulkan zakat. Zakat dikumpulkan dengan penuh amanat sebagaimana para pendahulunya tidak ada korupsi. Sahabat Uthman bin Affan tidak pernah korupsi satu peser pun dari uang zakat atau dari Baitul Mal. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau kumpulkan zakat, beliau letakkan di Baitul Mal, diberikan kepada yang berhak menerimanya semuanya dan beliau tidak menyisakan di Baitul Mal. Harus sampai kepada yang berhak menerimanya. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat. Ketika itu Baitul Mal oleh beliau dikeluarkan semua hartanya. Diberikan kepada Islam. Semua orang Islam semuanya. Mendapatkan semuanya. Setelah itu Baitul Mal dicuci. Artinya benar-benar kosong. Sudah kosong. Habis. Dibagi kepada yang berhak menerima semuanya. Setelah dicuci Baitul Mal Beliau sholat di sana dua rakaat. Beliau sholat di sana dua rakaat. Supaya ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Bahwa beliau tidak korupsi sepeser pun. Bahwa harta yang dari rakyat itu juga kembali kepada rakyat. Diberikan kepada mereka semuanya. Dan beliau mengatakan kata-kata yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, Ya Sofra, Ya Bayda, Ghurri, Ghairi. Wahai yang kuning, wahai yang putih. Maksudnya, wahai emas, wahai perak, wahai harta, kau tipu orang lain saja, jangan kau tipu aku. Kau tipu orang lain saja, jangan kau tipu aku. Beliau hidup sederhana, beliau hidup apa adanya. Rumah beliau apa adanya. Istri beliau adalah Fatimah. Siapakah itu Fatimah? Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wanita ahli syurga hidup sederhana, tempat tidurnya dari pelepah daun kurma. Kalau tidur membekas, beliau amanat dan amanat dilaksanakan semuanya. Bahkan beliau ketika uh, dibunuh oleh Ibnu Muljam dengan cara yang dolim. Beliau berwasiat sebelum mati. Di antara wasiatnya beliau mengatakan, Allah Allah fil fuqara wal masakin asyrikuhum fi ma'asyikum Allah, Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam hal fakir miskin. Sekutukanlah mereka dalam kehidupan kalian. Wahai yang hidup setelahku, perhatikan fakir miskin, perhatikan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimakallah. Ya Abul Hasan, wa radiyallahu anka, ya Amirul Mukminin. Allah merahmatimu, Allah meridaimu. Wahai Abul Hasan, wahai sahabat Ali bin Abi Talib, wahai Amirul Mukminin, engkau telah berlaku adil sebagaimana para pendahulumu tidak dolim, tidak korupsi sepeser pun, satu rupiah pun nggak korupsi. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu diganti dengan khalifah-khalifah sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang oleh para ulama dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Khalifah yang meniru keempat khalifah yang telah mendahuluinya. Meniru sahabat Abu Bakar, Uthman, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau benar-benar berjuang untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Beliau sangat amanat, tidak mau memakai harta milik negara untuk pribadi Bahkan pernah suatu ketika beliau mengerjakan tugas-tugas negara dengan lilin. Lilin itu yang dinyalakan dengan minyak dari uang negara. Lalu datang tamu untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi. Lalu oleh beliau lilin itu dimatikan. Kemudian kemudian tamunya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kok dimatikan?" Kata beliau, "Ini minyaknya ini milik negara. Sementara kamu dan saya urusan pribadi, enggak ada hubungannya dengan negara." Saya nggak boleh pakai minyak itu. Kalau saya pakai minyak itu berarti saya korupsi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz? Kita benar-benar merindukan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Yang benar-benar luar biasa. Beliau mengumpulkan harta. Dan waktu itu Islam benar-benar jaya. Benar-benar kaya raya fakir miskin diberi kecukupan semuanya. Sehingga saat itu tidak ada lagi orang fakir miskin. Sampai-sampai beliau mengirimkan petugas-petugas untuk mencari fakir miskin. Mau dikasih zakat. Nggak ada, nggak nemu. Nggak ada lagi orang fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya harta yang banyak itu dipergunakan dimasukkan baitul mal untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Karena kaum muslimin sudah cukup semuanya. Mau cari orang miskin itu kerepotan, sulit sekali. Inilah para pendengar setia eh, Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini ada dua. Yang pertama-tama sejarah zakat. Yang kedua tentang harta yang wajib dizakati. Tapi ternyata uh, sudah setengah jam, hampir setengah jam kita bahas masalah sejarah zakat saja. Yang mana kalau kita bahas masalah harta yang wajib dizakati, saya khawatir waktunya habis, nanti nggak cukup. Jadi insya Allah materi uh, harta yang wajib dizakati kita pending saja sampai besok. Besok insya Allah uh, harta yang wajib dizakati, besok hari Senin ya, dan hari Selasa, besok lusa, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu sangat penting. Karena sekarang ini terus terang banyak orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi mereka masih juga menerima zakat. Itu adalah harta haram, harta haram, dan harta haram. Mereka memakan harta haram. Orang yang tidak masuk kategori delapan golongan, mereka cukup, bukan fakir, bukan miskin, bukan apapun. Tidak ada kekurangan suatu apapun dalam kehidupan selama setahun. Bahkan mereka masih punya tabungan. Tapi masih juga menerima zakat. Insya Allah itu akan kita jelaskan. Uh, pada hari Selasa nanti ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun besok hari Senin tentang harta yang wajib dizakati. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Uh, mungkin itu dulu materinya. Mudah-mudahan tentang sejarah zakat ini semakin membuka Eh, wawasan kita bahwa zakat ini adalah penting. Semenjak dahulu kala sudah ada zakat dan juga zakat ini uh, sangat prinsip. Kalau benar-benar orang Islam mengeluarkan zakat kayak zaman khalifah-khalifah dulu, oh, maka Masya Allah yang terjadi adalah keamanan, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kalau dulu memang diserahkan kepada kepada khalifah, kepada pemerintah. Karena mereka amanat. Nah sekarang masyarakat mau menyerahkan kepada pemerintah itu mereka semuanya bilang takut nggak amanat dikorupsi. Karena memang kenyataannya korupsi. Tidak ada satu instansi pun melainkan di sana korupsi. Yang yang nggak mau korupsi diusir, dikeluarkan, dicari kesalahannya, dianggap dia soalim dan macam-macam. Ya mudah-mudahan eh, mudah-mudahan ke depan nanti semakin baik dan semakin baik, semakin amanat dan mudah-mudahan korupsi bisa diberantas sampai akarnya sehingga negara Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera. Insya Allah. Allahumma amin. Ya, demikian tadi mitra pendengar setia Radio ya kajian tentang uh, seputar zakat, masih seputar zakat dan tentang sejarah uh, zakat sudah disampaikan oleh Al Ustaz Abdul Samad Rumi. Dan saat ini mitra pendengar setia Radio ya kami tutup untuk lain SMS karena SMS yang masuk sudah cukup banyak. Kemudian insya Allah kita akan menjawabnya satu persatu sesuai dengan materi yang diberikan oleh beliau dan juga SMS yang pertama kali masuk. Ya. SMS pertama. SMS pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah. Zakatkan untuk mensucikan harta, harta kita. Lalu bagaimana cara mensucikan gaji karyawan bulanan dan uang lembur? sedangkan keduanya tidak wajib dikeluarkan zakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Uh, ah, amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, uh, istilahnya ini kan zakat uh, profesi ya. Kalau dapat gaji dikeluarkan nggak ada zakat itu ada nisabnya. Dan ini kita bahas besok, tertunda lagi ya pembahasan ditunda ditunggu saja sabar eh, pelan-pelan uh, supaya lebih jelas ya. Jadi eh, orang itu tidak terkena zakat dari hartanya, zakat mal. Kecuali kalau telah mencapai nisab. Nisabnya itu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan pendapat yang benar, yang kuat, eh, yang hati-hati dan lebih bermanfaat adalah mengikuti perhitungan perak Insya Allah besok akan saya bahas uh, panjang lebar masalah itu. Eh, dan itu pun harus berputar satu tahun, haul, baru dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Adapun kalau gaji bulanan, ya ditunggu kalau sampai nisab, ya ditunggu setahun. Kalau nggak sampai nisab, dan Anda bukan termasuk yang wajib mengeluarkan zakat, ya silahkan sodakoh kan bisa. Sodakoh, ya sodakoh yang banyak bersodakoh. Bahkan kita ini perlu mempunyai uh, mempunyai uh, prinsip hidup tiada hari tanpa sodako. Jadi perlu ada sodako harian tiap hari selalu bersodako uh, eh, dan insya Allah harta kita akan menjadi harta yang barokah yang penuh dengan kebaikan insya Allah. ya. Ya, Ya. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dihormati Allah. Setiap bulan kami selalu mengeluarkan harta ke panti asuhan dengan tujuan mensucikan harta kami. Apakah itu sudah termasuk zakat mal? Karena kalau dihitung itu melebihi 2,5 persen. Tapi kami mengeluarkan tidak dengan lafad zakat e, mal dan tidak tahunan. Profesi kami adalah pedagang makanan ringan. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, rahmat dan kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, Anda dermawan, Alhamdulillah. Semoga Allah membalas kedermawanan Anda dan menjadikan Anda istiqomah. Tapi zakat bukan begitu. Zakat itu dihitung hartanya. Dihitung hartanya, lalu dikeluarkan persen ya. Dengan catatan yang telah saya sebutkan tadi, telah mencapai nisab dan berputar satu tahun dan zakat itu niat, diniatkan ini zakat. Jadi bukan asal mengeluarkan harta saja, asal mengeluarkan harta bantu sana, bantu sini, itu nggak cukup. Itu bukan zakat. Zakat dihitung hartanya, dikeluarkan dua setengah persen. Itu kalau zakat harta, seperti itu setiap tahun. Kan kemarin saya juga sempat menyinggung, ada orang itu yang dermawan, suka bantu sana, bantu sini, bantu yatim, bantu semuanya, tapi nggak mengeluarkan zakat. Nah ini keliru besar. Jadi zakat itu di dinomor satukan yang wajib. Jadi perbuatan anda sudah bagus, tapi itu belum dinilai zakat. Zakat harus niat, niat zakat dan hartanya dihitung dulu, dihitung ya e, mencapai nisab dan telah berputar satu tahun dikeluarkan dua setengah persen seperti itu. Profesi apa saja, mau profesi pedagang, mau profesi apa sama, zakatnya seperti itu. Itu zakat mal, zakat harta atau dikenal dengan zakatun nagedain. Itu harta yang tunai. Ya, Fadl, silakan. Ini masalah terawih ya, nggak apa-apa, masalah Ramadan. Silakan. Ya. Assalamualaikum ustadz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempatku dilaksanakan witir setelah tarawih dan tengah malam Ustaz pernah mengatakan tidak boleh meninggalkan jamaah sampai selesai. Jika saya sudah witir setelah tarawih 3 rakaat, bagaimana caranya mengikuti witir tengah malam? Apa harus mengikuti sampai selesai? Karena yang saya tahu jumlah rokaat witir maksimal 11 rokaat. Apa alamat niatnya tetap menggunakan witir? Jazakumullah khair dari saudara Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini juga kemarin pernah ditanyakan dan telah saya jawab ya. Dalam kasus seperti ini, kalau Anda sholat di tempat lain, pada eh, pada ya, terawih itu eh, pakai witir. Lalu Anda jam 1 malam mau sholat lagi di masjid pakai witir lagi. Maka di sini ada dua cara. Anda milih witir salah satunya. Tapi tetap jangan pulang ketika witir. Harus sholat sampai selesai. Itu yang sunnah begitu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula idha sallama al imami hatta yansorif kutibalahu qiyamulailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis sholat semalam suntuk. Jadi e, cara yang pertama, kalau Anda mengikuti witir setelah sholat isya, terawih itu, maka ketika sholat malam, e, ketika imamnya witir, tiga rokaat, Anda jangan niat witir, Anda niatnya itu genap empat rokaat. Jadi kalau imam salam, Anda tambah satu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, e, Anda yang setelah isya, ketika terawih itu tidak tidak salam ketika witir. Jadi ketika imamnya witir, Anda niat genap. Imamnya niat tiga, Anda niat empat. Ya, jadi imam salam, Anda jangan salam tambah satu. Nah, ketika yang malam, yang jam satu malam witir itu Anda ikut witir. Seperti itu. Namun demikian kalau Anda mempraktekkan cara seperti ini, perlu masyarakat diberitahu, diberitahu dulu supaya nggak salah paham. Karena mereka nanti akan bertanya-tanya, ini kok aneh, sholat apa orang ini? E, seperti itu. Jadi e, perlu Anda jelaskan ke masyarakat kenapa Anda melakukan seperti itu. Ya, Fadol. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz rahimahullah. Pertama, apakah uang tabungan di bank atau untuk biaya sekolah harus dizakati? Yang kedua, emas atau perak yang belum nisab tapi udah haul harus zakat. Yang ketiga, zakat mal apa satu tahun sekali atau hanya satu kali saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Jadi yang pertama adalah uang tabungan di bank untuk biaya sekolah anak harus dizakati. Ya dilihat dulu. Kalau telah mencapai nisab, batas minimal, dan telah berputar satu tahun sesuai dengan nisab atau bahkan lebih, ya dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya, 2,5 persen. Walaupun uang untuk disimpan untuk biaya nikah misalnya, atau untuk biaya haji, ongkos naik haji, tapi berputar satu tahun telah mencapai nisab, ya dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Demikian pula emas perak, uh, emas perak yang belum nisab ya, belum nisab ya, walaupun sudah haul satu tahun nggak kena zakat, nggak kena zakat. Jadi harus nisab dulu. Kalau emas itu eh, uh, 85 gram, kalau perak 595 gram. Jadi kalau tidak mencapai nisab nggak kena zakat. Kemudian zakat mal itu setiap tahun, bukan setahun sekali ya, setiap tahun dikeluarkan. Jadi bukan setahun sekali, setiap tahun. Anda saya harap Anda semua mengikuti yang besok ya supaya lebih jelas lagi. Kalau belum jelas juga, ya ikuti pengajian langsung, ketemu langsung aja di pengajian itu lebih enak. Tanyakan yang belum diketahui, insyaallah. Fadol. Ya. Masih dari penanya yang sama. Assalamualaikum Ustaz, saya ibu rumah tangga yang alhamdulillah bekerja di rumah. Bolehkah saya mengeluarkan sedekah atau zakat tanpa sepengetahuan suami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, seorang istri itu kan diperintahkan berbakti kepada suaminya, taat kepada suami. Uh, termasuk dalam mengelola harta pun itu harus sepengetahuan suami dan seizin suami. Itu diantara bentuk bakti istri kepada suami. Maksudnya bukan suami menguasai harta istri, bukan, sama sekali bukan. Harta istri punyanya istri. Hanya termasuk bakti kepada suami itu adalah ketika hendak mengelola, ketika akan sodako, infak, atau zakat, atas sepengetahuan suami Ya, sepengetahuan suami ya. Kalau zakat sepengetahuan, seandainya suami nggak ngizinkan ya tetap keluar karena zakat wajib. Kalau sodako harus izin suami dulu. Dan ini kita bicara suami yang wajar, suami yang normal. Eh, dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam mengatakan la yajuzu limra'atin la yajuzu lil mar'ati imrah fi maliha idza malaka zawjuha ismataha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak boleh seorang eh, istri itu eh, mengelola hartanya kalau dia telah menjadi istri kecuali harus sepengetahuan atau seizin suaminya. Itu diantara termasuk bakti kepada suami. Supaya suami nggak merasa dilangkai, supaya suami merasa dihormati, supaya suami merasa dihargai. Tapi bukan suami yang menguasai dan juga suami bisa mengarahkan. Karena biasanya uh, biasanya orang perempuan itu memakai perasaan. Nah, suami mungkin bisa mengarahkan, diarahkan begini, diarahkan begitu menuju yang lebih baik. Seperti itu. Ya, Fadol silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya mau nanya, mungkin keluar dari materi, apakah sholat uh, zukruf ya, ya, setelah ya. majelis yang dapat juga dilakukan di, di rumah bagi pendengar radio dan sama pahalanya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, ini tanya tentang sholat sholat syuruk maksudnya ya, sholat syuruk ya. Jadi sholat syuruk kan tadi pagi itu setelah pengajian saya sarankan kepada siapa untuk sholat syuruk. Uh, ketika matahari terbit yang mendapat fadilah seperti uh, haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Bagaimana pula kalau orang mendengarkan radio di rumah apa juga ada sholat syuruknya? Ya tentu nggak ada ya. Nggak ada. Itu kalau sholat di masjid bagi orang laki atau perempuan dan untuk orang perempuan kalau sholat di rumah, sholat di rumah perempuan juga berlaku sholat, lalu dikir kepada Allah, kemudian sholat syuruk. Jadi bukan mendengarkan radio, uh, tapi kalau saya mendengar radio pengajian ya, pengajian ya mudah-mudahan, mudah-mudahan termasuk mudah-mudahan. Tapi anda setelah selesai sholat tetap di sajadah sambil mendengarkan radio. Karena kan kata-kata di hadisnya itu uh, man sholat subha fi jama'atin thumma qa'adaya yadhkurullah sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah. Dan ketika Anda mendengarkan pengajian di radio itu termasuk zikir kepada Allah. Kemudian sholat dua rakaat ketika matahari terbit maka mendapat keutamaan seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan Anda termasuk yang penting setelah sholat subuh Anda tetap berada di tempat Anda tidak berpindah. Ya, sebentar ya. Fadol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Bagaimana dengan zakat getah karet? Apakah ada nisabnya Nah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya mengenai getah karet ya. Getah karet itu zakatnya zakat mal. Zakatnya zakat mal. Jadi nisabnya sama dengan zakat mal. Nisabnya itu emas 85 gram atau perak 595. Dan yang lebih hati-hati memakai ukuran perak 595. Jadi nisabnya itu memakai harta ya, memakai zakat mal seperti itu. Dan ya pakai hitungan-hitungan harta, ya perputar satu tahun haul Kecuali kalau hasil-hasil bumi dari makanan pokok yang bisa disimpan ya seperti beras, jagung dan semisalnya itu nanti lain lagi. Nah, kita bicarakan insya Allah besok insya Allah mudah-mudahan jelas. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menciapi orang-orang yang meminta-minta? Padahal mereka masih segar dan kuat. Kemudian Ustaz, mana yang lebih bagus, Riyadhus Shalihin atau Bulughul marom Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, meminta-minta dalam Islam itu sangat tercela. Sangat tercela, apalagi orang yang segar, orang yang kuat, orang masih sehat, meminta-minta tercela. Dan orang yang suka meminta-minta nanti hari kiamat datang wajahnya itu enggak ada dagingnya. Wajahnya tidak ada dagingnya. Uh, kemudian juga uh, mereka termasuk orang-orang yang tercela. Orang yang suka meminta itu oleh Allah malah dijadikan tambah melarat, tambah melarat dia. Ya Eh, dan sama dengan orang yang mencakar wajahnya, mencakar wajahnya, mencakari wajahnya ya, seperti itu. Tuh. Jadi maksudnya orang itu kalau segar dan kuat kerja, kerja jangan meminta-minta, seperti itu. Kecuali kalau sudah kerja, sudah berusaha, masih kurang cukup juga, maka boleh menerima zakat. Namun demikian meminta-minta sifat yang tercela. Seperti itu. Dan insya Allah besok kita bahas lebih panjang masalah ini. Kemudian mengenai buku yang bagus mana, Riyadus Salihin atau Bulughul Maram, eh, dua-duanya sama-sama bagus. Itu materinya berbeda. Kalau Riyadus Salihin lebih cenderung kepada akhlak, pada akhlak dalam keseharian hubungan kita dengan Allah dan dengan makhluk. Kalau Bulughul Maram itu hadis-hadis hukum, hadis hukum ya. Jadi dua-duanya perlu dimiliki itu, perlu dimiliki dua-duanya. Dan saya sarankan kalau beri Riyadus Salihin yang ada syarahnya. Ada syarahnya dan syarah yang bagus itu disyarah oleh Syekh, Syekh Salim bin Id al-Hilali. Sudah ada terjemahannya diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i, Jakarta. Demikian pula Bulughul Maram diusahakan yang ada syarahnya. Dan syarah yang paling bagus itu adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Rahimahullah ta'ala Taudihul Ahkam. Itu juga sudah ada terjemahannya. Cuman saya kurang ikuti uh, terjemahannya. Fadol, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati Allah Apakah sawah sewaan wajib dizakati? Berapa persen zakatnya? Ustaz ada orang meminjam uang ke saya sebesar 6 juta Dengan menggadaikan sebagian lahan sawahnya ke saya Sampai dia mampu melunasi Apa boleh saya menggarap sawah itu? Dan hasilnya saya ambil Apa itu termasuk riba? Dan kalau bukan riba berapa persen zakatnya? Eh, tolong penjelasannya Pak Ustadz karena saya ingin selamat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi sawah yang nyewa ya, wajib dizakat ya apa enggak? Ya kalau sawahnya yang tidak ya, sama dengan rumah. Anda nyewa rumah itu enggak kena zakat. Tapi hasilnya, hasilnya itu ya, hasilnya itu kita bicarakan besok ketentuannya berapa. Kemudian kalau orang utang-utang uang sama kita, lalu dia menggadaikan uh, lahan sawahnya, apakah boleh digarap atau tidak sampai dia melunasi? Jawabannya nggak boleh. Karena kalau Anda memanfaatkan sawah itu, maka berarti Anda memanfaatkan hutang itu dan itu masuk riba. Ada kaidah yang sangat masyhur di kalangan ulama yang berbunyi kullu qardin jarra manfa'ah riban. Hutang piutang yang di sana ada kemanfaatannya, maka itu riba. Jadi Anda tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Eh, jadi kalau dimanfaatkan sawahnya berarti Anda eh, terjerumus dalam riba, hutang yang dimanfaatkan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah riba. Yang boleh cuma dua, illa dhahran yurkab au labanan yuhlab. Uh, punggung boleh ditunggangi atau susu boleh diperas. Ya, itu yang boleh cuma dua itu saja. Jadi kalau zaman dulu misalnya jaminannya itu sapi atau kuda, maka boleh ditunggangi. Kalau sekarang jaminannya itu kendaraan ya, boleh di, boleh dinaiki kendaraannya, tapi atas nafkah orang yang menaiki itu. Atau susu, misalnya jaminannya itu sapi yang uh, yang ada susunya, itu nggak apa-apa susunya diperas diminum nggak apa-apa. Karena kalau nggak diperas nanti rusak susunya, diperas nggak apa-apa, tapi biayanya tetap biayanya dari orang yang memeras itu, ya bukan dari pemiliknya ya, dari orang yang yang yang memanfaatkan itu. Jadi yang boleh itu hanya kendaraan dan Eh, susu untuk diperas sebagaimana dalam hadis sahih dan itu pun atas biaya yang memanfaatkannya. Ya insya Allah Anda kepingin selamat, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang selamat. Allahumma amin. Ya Allahumma amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu sehat di eh, Ustaz semoga selalu sehat. Di sekolah saya biasanya mengadakan pembayaran zakat fitrah dan dan oleh panitia zakat tersebut diberikan kepada guru di sekolah tersebut. Masing-masing guru mendapat 10 zakat. Apakah boleh? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan Anda dan semuanya sehat walafiat. Ini penting ya untuk sekolah-sekolahan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya diberikan kepada orang fakir miskin saja. Itu riwayat yang benar, bukan kepada delapan golongan. Fakir miskin saja. Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan ah, bahwa zakat itu tuhratan lis-shaimi minal wa tu'matan lil masakin. Wa tu'matan lil masakin. Zakat itu fungsinya untuk membersihkan puasa kita dari kata-kata yang sia-sia, yang jorok dan untuk memberi makan orang miskin memberi makan orang miskin itu saja yang berhak menerima. Jadi guru kalau bukan termasuk fakir miskin nggak boleh nerima. Dan orang itu dikatakan miskin kalau kebutuhannya dalam satu tahun belum tercukupi. Itu namanya miskin boleh nerima. Kalau enggak nggak boleh nerima. Demikian pula untuk sekolah-sekolahan yang mengadakan pengumpulan zakat fitrah. Eh, hendaklah dibagi itu pada satu dua hari sebelum Id ya atau malam Id. Jangan jangan jauh-jauh hari karena kalau dibagi misalnya satu minggu sebelumnya itu menurut pendapat yang benar tidak sah. Tidak sah. Karena yang ada riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Umar itu hanya boleh uh, dimajukan satu dua hari menjelang Id. Jadi satu dua hari saja. Seminggu sebelumnya nggak boleh, nggak sah itu bukan zakat fitrah, itu sodakoh biasa. Ya. Jadi seperti itu perlu hati-hati, perlu waspada. Ini agama, agama itu ada aturannya, ada tuntunannya. Agama jangan ngarang sendiri, jangan seenaknya. Jadi agama itu pakai dalil, pakai hujah. Seperti itu. Ini masalah zakat fitrah. Semoga sekolahan-sekolahan, guru-guru yang dengar itu waspada. Yang penting sudah dijelaskan. Mudah-mudahan mau diterima. Setelah dijelaskan nggak mau diterima juga, ya Anda berdosa di hadapan Allah nanti. Anda tahu nggak ngamalkan. Pandol silakan. Assalamualaikum, Ustadz yang semoga dirahmati Allah, penghasilan saya satu tahun sudah melebihi nisab. Saya total dan saya keluar zakatnya. Apakah ini salah karena zakat yang melebihi dan dianggap amalan tanpa ilmu? Apakah kelebihan zakat otomatis jadi sodako Jazakumullah khairan kafir Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya. Masya Allah, anda ini Masya Allah ya, Anda mempunyai harta mencapai nisab, berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya. Ah, bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan Anda istiqomah. Seandainya yang Anda keluarkan itu lebih, itu tidak apa-apa. Yang lebih itu dianggap sodako. Yang tidak boleh itu kurang. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Anda istiqomah. Dan mudah-mudahan yang lainnya oleh Allah dijadikan uh, seperti Anda, rajin untuk ngitung hartanya, untuk dikeluarkan zakatnya. Di samping itu juga mengeluarkan sodako, sodako dan tidak ada rugi. Anda adalah orang yang beruntung dan Anda adalah orang yang barokah. Amin. Fadl. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya punya kakak tunarungu dan bicara. Saya sudah sholat dan puasa. Apakah dia juga berkewajiban sholat dan puasa? Jazakumullah khairan kafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Orang yang tunarungu dan tunawicara itu wajib sholat, wajib puasa. Karena dia termasuk mukallaf yang terbebani. Karena dia punya akal, dia punya pikiran, dia punya hati, dia waras, dia sehat. Cuman telinganya aja nggak dengar dan uh, lidahnya nggak bisa bicara itu aja. Jadi dia mukallaf ya, dia wajib uh, sholat, wajib puasa. Dan anda sebagai kakaknya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan, mengingatkan dan mengajarkan kepadanya dan insya Allah oleh Allah diberikan kemudahan. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz yang dihormati Allah. Ustaz apakah saya berdosa jika memberi makan siang pada tamu yang datang dari luar kota? Dia minta makan karena lapar. Apakah saya dosa Ustadz? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Anda tidak berdosa. Kalau di rumah Anda ada tamu dari luar kota yang datang ya, dia musafir, dia nggak puasa, lalu dia minta makan karena lapar, Anda beri makan tidak dosa. Karena orang yang memang dia itu uh, tidak puasa pada pagi harinya, maka dia siangnya juga nggak puasa. Jadi ya memang makan dia. Dan dia adalah musafir ya, nggak apa-apa diberi makan. Anda tidak berdosa. Dan dia tamu dan Anda diwajibkan untuk menghormati tamu tersebut. Jadi tidak berdosa ya, tidak apa-apa. Karena pendapat yang benar, kalau orang itu musafir, paginya memang dia nggak puasa, kemudian sampai uh, di rumah Anda, ya dia siang tetap nggak puasa. Tidak diharuskan dia apa menjaga diri sampai maghrib dulu, tidak ya. Itu pendapat yang benar seperti itu. Iya. Bentar ya. Fadal, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Orang muslim tidak sholat tidak berhak Terima zakat maka dia juga tidak berhak Terima sedekah Jazakumullah khairan kafiran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Orang yang tidak sholat dia adalah kafir Tidak boleh menerima zakat Tidak boleh diberikan zakat kepada dia karena zakat nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Hanya satu orang kafir yang boleh menerima zakat, yaitu wal mu'allafati buhum, orang yang hendak dilembutkan hatinya. Misalnya dia itu kalau dikasih zakat nanti dia mau sholat dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa dikasih zakat supaya mau sholat. Tapi kalau nggak nggak juga, nggak ada faedahnya, jangan diberi. Karena nanti akan membantu dia dalam kekafirannya, tidak ada faedahnya. Seperti itu. Kemudian Abdul, silakan. Iya. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang dirahmati Allah, semoga sehat walafiat. Apabila kita memberi uang zakat kepada seseorang, apakah kita harus kasih tahu bahwa ini uang zakat saya? Ya, begitu aja ya. Iya. Atau diam saja. Atau diam saja. Syukur. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Anda, sehat walafiat dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Eh, memang zakat itu zakat itu eh, eh, kita niat zakat ya. Dan juga orangnya diberitahu ini adalah zakat. Atau juga diberitahukan ini zakat saya. Karena memang zakat ini adalah syiar yang ditampakkan. Supaya orang tahu bahwa si fulan sudah mengeluarkan dan si fulan belum mengeluarkan. Seperti itu. Jadi kalau Anda memberikan nggak apa-apa diberikan ini zakat saya, nggak apa-apa ya seperti itu supaya jelas uh, tidak mengapa. Jadi bukan diam saja. Atau kalau Anda diam tapi dia sudah ngerti, dia sudah paham, ya nggak apa-apa. Jadi dia paham ya, nggak apa-apa walaupun Anda tanpa mengucapkannya. Karena berbeda dengan sodakoh. Kalau sodakoh memang dianjurkan disembunyikan. Semakin tersembunyi semakin bagus. Bahkan kalau bisa tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Itu sodakoh. Kalau zakat memang syiar ditampakkan. Bahkan di dalam negara Islam itu pemerintah yang e, menarik, ngirim, e, mengirim petugas-petugas menarik, ditarik. Dihitung zakatnya berapa, seperti itu. Bentar ya. Ini sudah tadi. Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Suami saya seorang amil dan alhamdulillah karena cukup satu tahun sebagai seorang amil suami saya mendapat bagian beras dan karena sudah cukup beras tersebut kami lanjutannya seperti ya. Kami berikan kepada orang lain benarkah yang kami lakukan? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi yang Anda tanyakan ini zakat fitrah ya. Eh, suami Anda amil, eh, zakat fitrah itu amil nggak berhak. Amil tidak berhak. Yang berhak itu di selain zakat fitrah ya, zakat mal dan yang lainnya itu amil ada bagian. Kalau zakat fitrah itu amil nggak dapat bagian. Zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin saja, fakir miskin saja, tu'matan lil masakin, amil tidak dapat. Itu pendapat yang benar. Eh, adapun kalau ada yang mengatakan amil dapat mana dalilnya tidak ada. Adapun yang delapan golongan itu itu zakat mal, zakat mal dan zakat-zakat yang lain. Kalau zakat fitrah itu sejelas. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitrah min Ramadan tu'matan lil masakin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu makna hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi memberikan eh, mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan untuk memberi makan orang miskin. Ya, itu satu arah, satu arah, fakir miskin saja. Fakir miskin saja, aku kan delapan golongan. Atau kalau mau dipilih cuma dua, fakir miskin. Seperti itu. Jadi amil nggak dapat ya. Jadi kalau suami anda diberi-beri, ya dikasihkan orang lain saja. Memang tidak berhak untuk menerimanya. Eh, dan amil itu, apa sih amil itu? Masyarakat kita kadang gampang-gampang mengatakan amil. Amil itu adalah orang bersusah mayah Hamil bersusah payah. Hamil itu yang dia narik-narik zakat dari sana, sana, sana. Dia kumpulkan. Kemudian dia yang membagikan, dia yang mengelola, dia yang memerinci, dia yang buat laporan. Itu namanya amil. Jadi bukan sekedar orang ini loh, tolong ya, kamu sampaikan zakat ini ke orang-orang. Itu bukan amil, itu nama wakil. Orang diwakili. Dikasih wakil untuk menyerahkan zakat, bukan amil. Jadi amil itu susah payah. Kalau di dalam negara Islam amil itu tugasnya nari zakat, nari ke orang-orang, mencatat, ya, buat laporan, kemudian menyalurkan seperti itu. Itu amil. Jadi berusaha dan dia dapat bagian. Tapi selain zakat fitrah, selain zakat fitrah seperti itu. Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga rahmat Allah selalu tercurah pada Ustadz dan umat muslim Amin. Ana mau tanya Ustaz, zakat hasil perdagangan dihitung dari laba saja atau dari laba plus modal? Jazakumullah khairan kafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Zakat perdagangan itu namanya zakat uru, zakat urudit tijarah, urudit tijarah. Jadi barang perniagaan ya. Itu bukan dari modalnya, bukan dari labanya, dari semuanya. Ya, jadi hitungan tahun eh, setelah tentu mencapai nisab dulu ya. Mencapai nisab dan setahun tahun depan itu dikeluarkan zakatnya semuanya. Yang ada hartanya tunai di Anda dikeluarkan, barang-barang di toko dihitung semuanya itu. Kalau barang elektronik ya barang elektronik. Kalau misalnya eh, apa namanya kain kan dihitung semuanya itu aset dihitung semuanya. Yang untuk diperdagangkan itu namanya zakat urudit tijarah. Jadi bukan hanya labanya saja, bukan modal saja ya, semuanya dihitung. Dihitung dikeluarkan dua setengah persen ya yang diperjualbelikan itu loh dihitung ya insya Allah besok akan diperinci lagi karena kita uh, masih belum uh, mengarah ke situ secara global demikian jawabannya Fadol silakan ya. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Apakah orang miskin yang berhak mendapat zakat masih punya kewajiban mengeluarkan zakatnya? Terus diberikan pada siapa zakatnya? Apakah boleh anaknya ikut makan beras zakat sedang dia sudah kerja dan mampu atas permintaan orang tua tersebut? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Uh, ini zakat fitrah lagi ya. Memang kebanyakan masyarakat kita terus terang saja memahami zakat hanya zakat fitrah saja. Ini banyak loh ya. Orang Islam itu banyak yang memahami bahwa zakat itu zakat fitrah saja. Pokoknya akhir Ramadan satu orang dua setengah kilo beras selesai. Padahal zakat itu banyak, zakat harta juga kena, zakat harta. Ah, penjelasannya besok. Kalau yang memang Anda tanyakan adalah zakat fitrah, zakat fitrah ya. Seseorang itu mengeluarkan untuk di, orang miskin itu termasuk yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu pokoknya orang ya, orang mempunyai kecukupan untuk malam lebaran dan hari lebaran dan masih ada sisa yang dia miliki, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia keluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Jadi orang miskin, walaupun miskin, kalau dia punya kecukupan untuk malam lebaran dan hari lebaran masih ada sisa, dia ngeluarkan zakat fitrah. Atau mungkin dia nggak punya sama sekali, nol nggak punya dia. Tapi dia nerima zakat fitrah, dia terima, dia terima. Nah sekarang ada di rumahnya setelah nerima. Maka zakat fitrah yang dia terima itu, dia keluarkan untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya. Seperti itu. Namun demikian orang yang dalam tanggungan itu kalau mampu, kalau mampu, maka yang afdol adalah mengeluarkan sendiri seperti itu. Ya, itu nanti kita bahas masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita bahas saja pada e, menjelang Idul Fitri supaya mendekati ya, supaya hangat, supaya jelas. Fadol, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, apakah rumah motor yang dipakai untuk ojek dan motor yang dipakai untuk keperluan sehari-hari harus dizakati. Dan bila dan bila iya, berapa zakatnya? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Barang-barang yang kita pakai ya, kita pakai tidak terkena zakat kecuali perhiasan wanita. Besok kita bahas masalah perhiasan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dalam uh, kendaraannya dan budaknya. Jadi rumah yang dipakai nggak kena zakat. Kendaraan yang dipakai nggak kena zakat. nggak kena zakat ya, tidak terkena zakat. Uh, kemudian, Fadl, silahkan. Fadol. Iya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah eh, saya niat zakat mal untuk guru ngaji saya karena beliau di jalan Allah. Syukur kafiran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana? Boleh apa tidak zakat mal diberikan guru ngaji karena di jalan Allah. Mengenai di jalan Allah ya fisabilillah itu pengertian yang pasti adalah orang yang jihad fisabilillah perang. Untuk persiapan peperangan, beli kendaraan, senjata dan yang lainnya. Namun demikian para ulama juga menjabar luaskan lagi semua yang makna yang maknanya fisabilillah termasuk uh, kepada penuntut ilmu untuk beli buku, beli buku-buku agama, buku-buku uh, pelajaran dia atau juga mungkin untuk mencetak buku-buku agama berdakwah di jalan Allah dan yang lainnya. Termasuk guru ngaji kalau memang harta itu untuk di jalan Allah lo ya. Ini dalam dalam dalam arti guru ngaji sudah cukup lo ya, sudah bukan fakir miskin. Kalau fakir miskin ya memang dia dapat dalam kategori fakir miskin. Yang dimaksud di jalan Allah ini walaupun orang cukup. Kalau orang jihad itu dia sudah cukup ya, dia cukup, dia kaya. Dia dapat zakat untuk tunjangan ketika perang. Ya, itu dapat. Karena dia tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah, dia relawan, dia relawan. Jadi diberikan zakat ke dia untuk visabilillahnya, bukan untuk makan sehari-hari, nggak boleh karena dia sudah cukup. Demikian pula guru ngaji, kalau fakir miskin dia dapat zakat karena fakir miskin. Kalau dia sudah cukup, orang kaya dia, Oh, di jalan Allah boleh diberikan dia, tapi bukan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk di jalan Allah itu, untuk dakwahnya dia, untuk dakwah, untuk dakwahnya dia. Jadi untuk dakwah entah untuk mencetak buku, entah untuk uh, transportasi, entah untuk yang lainnya di jalan Allah. Seperti itu. Namun demikian makna fisabilillah yang pasti adalah dalam kaitannya dengan perang. Jihad fisabilillah. Insya Allah besok akan diperinci lagi masalah itu. Karena banyak yang memberikan kepada guru agama, kepada kiai misalnya. Pokoknya zakatnya dikasihkan kiai gitu aja. Untuk makan sehari-hari. Padahal dia sudah cukup, sudah kaya. Ini nggak boleh, haram. Itu harta yang haram. Ya. Kecuali kalau diberikan kepada kiai atau ustadz untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan dakwah. Bukan untuk pribadinya dia sehari-harinya. Untuk kepentingan dakwah. Nah, itu tidak apa-apa. Itu visabilillah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan tidak salah paham dengan yang saya katakan ini. Assalamualaikum, maaf keluar dari materi Ustadz. Apakah boleh sholat sambil memegang Al-Quran dan membacanya? Kalau boleh, apa dasarnya? Mohon jawaban Ustadz. Syukron Hasma di Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sambil memegang Al-Quran boleh, baca Quran boleh. Dasarnya adalah eh, para sahabat dulu. Uh, kalau tidak hafal Quran, mereka itu sholat sambil baca Quran. Eh, demikian pula Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika sholat malam pada bulan Ramadan. Beliau memerintahkan pembantunya untuk jadi imam. Karena nggak hafal Quran, maka sambil megang Quran, baca Quran boleh itu ya, itu boleh, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Madhab Hanafi, madhab uh, Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semua madhab mengatakan boleh. Sholat sambil memegang mushaf Al-Quran baca. Itu sholat sunnah yang panjang ya. Adapun kalau sholat wajib memang diutamakan yang hafal. Yang hafalannya lebih banyak sehingga tidak sambil uh, memegang Quran. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz penyemangat umat yang saya cintai karena Allah. Apakah boleh zakat fitrah oleh amil dibagikan sesudah sholat Aid? Dan kalau di sekolah melakukan kira-kira 10 atau 12 hari sebelum hari raya. Bapak perlu mengeluarkan lagi. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat. Menjadikan amal kita ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi amil zakat itu harus amanat. Harus amanat. Zakat fitrah itu harus sampai kepada yang berhak menerima sebelum sholat id. Karena kalau sampai sholat id itu sudah eh, nilainya bukan zakat fitrah, sedekah biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man addaha qabla salati fahiya zakatun makbulatun, wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun mina sadaqat." Orang yang membayarkannya eh, sebelum sholat id ya, memberikannya, membagikannya sebelum sholat id itu adalah zakat uh, yang diterima oleh Allah, zakat fitrah. Adapun yang membagikannya setelah sholat id itu sodako biasa. Jadi amil perlu waspada hati-hati. Demikian pula kalau di sekolahan itu dikeluarkan 10 atau 12 hari sebelum hari raya itu enggak sah. Tidak sah. Jadi bagi para pendengar yang punya anak sekolah yang diminta zakat fitranya dan Anda tahu dibagikan 10 atau 12 hari sebelum hari raya itu bukan zakat fitrah enggak sah. Harus dikeluarkan lagi. Itu enggak sah ya. Dianggap saja sedekah biasa. Dan supaya sekolah-sekolahan itu waspada Agama ini ada aturannya, bukan seenaknya sendiri. Yang mengikuti aturan. Nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Kita ini mengikuti dan membuat dan bukan membuat aturan sendiri. Jadi itulah agama. Kalau kita kepingin selamat, insya Allah nanti kumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Simpanan berupa tanah atau rumah Apa perlu dizakati dan nisab standar perak 595 gram apakah ada dalinya? Terima kasih dari Abdullah di Batu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang terakhir ya. Karena waktunya habis. Uh, mengenai oh, amin atas doanya semoga dikabulkan Allah dan semoga Anda mendapatkan kebaikan doa Anda dan semuanya. Rumah atau tanah yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan disimpan saja itu tidak kena zakat tidak kena zakat ya walaupun anda punya 10 rumah punya tanah 1 hektar 2 hektar tapi tidak ada niat diperjualbelikan disimpan saja tidak terkena zakat seperti itu karena itu bukan bukan tunai ya oh, rumah atau tanah ya kalau ada niat diperjualbelikan eh, tiap tahun kena zakat tiap tahun kena zakat Kemudian standar perak 595 itu dalilnya hadis sahih. Dalilnya adalah hadis sahih yaitu muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah." Ah, jadi perak yang tidak mencapai 5 ukiyah itu enggak kena zakat. Satu ukiyah sama dengan 40 dirham. 40 ah, dirham dikali 5 sama dengan 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Ya, insya Allah besok dijelaskan lagi panjang lebar. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, sekali lagi kalau ada yang belum terjawab di sini mohon dimaafkan ya, waktunya sudah habis dan insya Allah bisa ditanyakan uh, besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin juga kalau jawaban saya agak terburu-buru mohon dimaafkan ya, karena pertanyaan yang masuk ini banyak sekali. Dan saya tidak ingin mengecewakan yang bertanya apalagi di dalam materi. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahlah ilmu kami. Dan berilah kami uh, tambah pemahaman, Ya Allah. Ya muallima Adam wa Ibrahim alimna. Ya mufahima Sulaiman fahimna. Ya muallima Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimna. Wahai Allah yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, berilah ilmu kepada kami. Wahai Allah yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kami pemahaman. Wahai Allah yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah kami ilmu juga ya Allah. Allahumma rizqna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. اللهم اجعلنا هادين مهتدين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا الله Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, yang mendapat hidayah dan memberi hidayah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang tersesat lagi menyesatkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Dan ini adalah permintaan yang selalu kami mohonkan kepadamu. Jangan kau sia-siakan permohonan kami, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka.